Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang saudara pendengar dimanapun anda berada Syukur Alhamdulillah kembali kita bersama dalam Ta'lim Tadarus Al-Quran Untuk hari ini untuk kelas C Kami coba surat ke-76 Surat ke-76 surat Ad-Dahar tentang manusia Baik, pelajaran pertama disampaikan Syekh Al-Husayfi Pelajaran pertama kita ikuti هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيراً إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانيه من وفضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلاً عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليماً lazim Demikian tadi pelajaran pertama Sudah kita simak Al-Mushaful Muratal yang disampaikan Syekh Al-Huzaifi Abdurrahman al huzaifi Baik di 85904785 kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang sudah lancar membaca Yang belum lancar mohon maaf untuk tidak masuk dulu di kelas C ya Karena ada bagiannya di kelas B Untuk yang belum bisa sama sekali ada di kelas A Dan jangan lupa insyaallah Allah Hari Sabtu ini tanggal 3 Desember kita akan adakan pengajian pertama silaturahmi sekaligus halal lebih halal ya, halal lebih halal di auditorium Radika Yemani seperti biasa. Baik tampaknya sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Halo 856 432 titik titik. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ibu Fadila. Ibu Fadila di mana? Di Matraman. Di Matraman. Nomor berapa Ibu Fadila? 50 50 baik silakan B-nya jangan ketinggalan. A'udzubillah. Ya? A'udzubillah, jangan a'udzubillah. B-nya nggak kedengeran. Oh, Ya diulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radio Ibu dikecilkan sedikit. Mm -hmm. dikecilkan di sana ya. Surat Ad-Dahr, surat ke-76, ya. ayat pertama. Silakan. Diulang lagi Pak Ustaz. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hainum min ad dahr lam yakun syai'an mazkura. Bukan kolkolah zalnya. Ya zal itu bukan dal, bukan mad tapi mal oh, iya. zal. Lam yakunnya lam yakun Mulutnya tetap enggak berubah. Bukan lam yakash, lam yakun syai itu ya. ya. Baik diulang. Haknya hadada. Hal ada ya. Hal ada. Bukan hal, hal hal. Ha, gak ada nggak ada desahnya. Kalau hal itu hak kecil. Yeah. CH hak kecil ini ha hal هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا kenapa lam yakunnya lam yakun biasa aja ibu lam yakun gitu nggak lam yakun kon nggak ke y nggak Oh, enggak ke Y? Enggak, kan shin itu setelah nun mati ketemu shin ifa. Iya. Lam yakun syai itu bukan lain yakun sh- enggak ada bunyi ya. Coba dari lam yakun. Lam yakun. Ya gitu, yakun syai gitu langsung. Lam yakun syai mazkura. Inna khalaqna. Inna. Nah, tapi. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. نبتليه فجعلناه سميعا basiro. Kalau ibu tadi dengarin Syekh Al Huzaifi, ya? sami'am itu tetap pakai ikhfa samar. Ah, Iklab itu bukan sami am tapi sami'am gitu agak samar gitu. Oh, uh -huh. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا tapi nggak am buka mulutnya tetap m gini pak ya. Iya. ini ini jarang terjadi orang kebanyakan baca iklab itu sami am mimnya sempurna lengkap bukan ya. mimnya bunyi m tapi bibirnya buka sedikit rap eh, nggak uh, rapat gini ya oh, نبتليه فجعلناه سميعا bunyi m tetap sami'an bibirnya Jadi dibuka terlalu rapat oh iya ya. itu sama seperti ikhfa sapawi ya. sami'an basira ini jarang terjadi memang ya. umumnya umumnya membacanya itu iklab itu bunyi mim lengkap padahal enggak begitu ah, ya ya. oke okay, diulang faja'alnahu sami'an basira hmm. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura Inna a'tadna lil kafirina salasila Pendek, jadi pendek kan ada ada sukun ya. Salasila wa agh. Mhm. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalau wa sa'ira. Wa aghlalau. Mhm. Wa law wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يؤفون Hmm, kalau ditekan itu kalau ada apanya? ini nggak ada hamzah ya? Hmm, ya. Oh, iya. Kalau ditekan yang atas tadi ke sin. Di sini yuf sebagai pemanjang. Oh, jadi nggak ada hamzah ya? Nggak ada. Oh, iya. Ada nggak di situ? Kirain hamzah ini. Bukan, itu sukun kan? Oh, iya. Kalau yang atas ada tuh ka sakana juha kafura. Di sini enggak sebagai pemanjang. Iya. Yufuna bin nar wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا Perlu dilatih antara dal, ya masih bunyi dalnya masih bunyi dal, dikolkolahkan tidak. Iya. Kemudian waya kho, kho bukan waya ho. Waya kho kotor, Ha. khair, gitu ya. Nanti dilatih saja. Diteruskan aja dulu. Wayuti, wayut'imu. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء Jaza. لا نري لا نريد منكم جزاء ولا شكورا Ini sujud langsung ya. Sujud sajadah itu di sini. Sajadah wasililati. ya Ya, terus inna di mana di kalau ibu tengah s- baca Quran ya langsung sujud ya minimal Oh, subhanallah. sujud, iya, iya. Iya, ini sujud ya. Ya. Sujud tilawah di sini. Ya, terima kasih Ustaz. Terus inna, bacakan. Inna nakhafu min rabbina yawman abu sa Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولا ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم wajaza yang ke- yang keduanya rapuh. Wajaza وجزاهم بم- es home-nya apa hukumnya? Tahu? Hmm? Masa iklab. Iklab yang tadi di atas. Oh, iya, Ifa. Iya. Ya, ya Ifa ya. Sapawi. Ayat, oh, iya. Bacanya sama seperti iklab tadi. Ya, ya. bima gitu. Wa hum hum ha. Hum. Wajazahum bima sabaru jannata wa harira. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا و... شمسا ولا زمهريرا Hadada. ya Hadada, tahu hadada? Ya. Dadanya dipegang ada getar. Walazam hariro. wala zamhari Itu hak kecil. ya dilatih ya. ya. Secara umum sudah bagus, tinggal hak dada sama kho ya. itu masih sama Sama zal, zalnya masih kadang-kadang kesilap dedal ya. ya. Tapi secara umum sudah bagus, lagu sudah bagus. Terima kasih Ibu Fadilah ya. ya. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masuk sebutkan nomor ya. Nomor surat nomor 76, surat Ad-Dahr tentang manusia, surat Ad-Dahr ayat 1 itu ya silakan. Yang syaratnya yang sudah lancar. Yang belum lancar jangan masuk sekarang. Nanti di kelas B. Baik, jangan lupa hari Sabtu semua bisa hadir. Tidak ada anggota, tidak ada absen. Pokoknya semua yang hadir, semua orang Islam, semua yang hadir itu jamaah gitu loh ya. Ada yang telepon, saya kan bukan anggota. Ingat ada anggota-anggota, semua jadi anggota gitu secara secara spontan. Sama seperti kita Jumatan di masjid nggak ada oh kan saya bukan jamaah masjid ini nggak bisa pokoknya kalau jumatan di situ kita hadir di situ pas bareng ya sudah jumatan gitu ya silakan hadir hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 di auditorium Radio Kemanis Jakarta tidak jauh dari stasiun kereta Jatinegara kalau nyasar ke saya ya ke 0812 828 7881 silakan tanya ya 0812 8287881. Barangkali ada yang mengambil MP, MP3-nya, P3-nya sekalian, PCD-nya, silahkan datang ya di taklim. Yang Rabu, yang Minggu, mohon maaf belum bisa mulai ya. E, di Bidakara insya hari Senin. Dan kamis sudah mulai pada sholat zuhur ya. Jadi kalau yang mau hadir di Bidakara, di Masjid Uril Albab di bawah pengurus Pak Udin ya di sana di belakang Masjid Karatu silakan hadir itu pengurus masjidnya Legowo boleh memberikan kesempatan untuk ibu dan bapak hadir di sana ruangannya juga masjidnya ber AC alhamdulillah ya enak nyaman silakan hari Senin dan Kamis gitu ya kemudian besok saya di eh, lusa ya Jumat khutbah Jumat di Multika ya di Payudo ya insyaallah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nomor Ibu Belum ada kabar nih. Iya, Pak Ustaz. Mudah-mudahan tanggal 3 bisa hadir nih. Tanggal 3? Iya, halal bihalal. Oh, gitu Pak Ustaz. Ya, insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Iya, iya. Mudah-mudahan bukan insya Allah orang Indonesia ya. <laughs> Saya orang Indonesia tuh insya Allahnya tuh bohong. Tapi ini mah enggak insya Allah. <laughs> Jadi mengusahakan dulu. Kalau nggak bisa ya apa hendak DKT. Apa tuh hari apa sih? Sabtu, hari ya? Sabtu biasa uh, oh, pengajian ya, Sabtu. Ya, Pak, ya. Iya. Baik. Ya. Uh, surat berapa? Uh, ayatnya. Uh, surat ke berapa? Suratnya ke 76. 76. Surat iya. apa? Ad-Dahr. ad Ayat? Ayatnya tadi sampai dua, 13 ya Pak? Ayat satu lagi aja Ah, diulang ya. ulang lagi.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 إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يفربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يطرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مثل مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا Baik, terima kasih Ibu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 85947785 kami berikan kesempatan masih di surat ke-76 surat 76 surat Ad-Dahr ayat 1 Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan radio dikecil, dikecilkan radionya hmm, radio, radionya sebelah Pak usaha saya ini iya radionya dikecilkan oh, radionya dikecilkan tuh, tuh Susah sebenarnya Oh, radionya tolong dikecilkan. Susah di sininya mendengarnya ya. Radio ibu tolong dikecilkan eh, radio volumenya ya. Kalau enggak jadi dengernya enggak enggak ada di ibadah nanti ganggu telinga orang ya. Kecilin. Uh, -huh. uh surat ini juga barangkali bernostalgia ya Yang di pesantren-pesantren itu kalau Pak Kiainya sholat subuh ini bacanya ini Hari Jumat itu ya Sholat sajadah katanya ini kan Ini uh, sampai Jaza wala syukura Terus sujud Pertama saya teringat itu Kok subuh jadi tiga rakaat <laughs> Padahal bukan Jadi setelah baca ini langsung turun Langsung sujud tanpa ruku Eh tanpa ya Tanpa ruku ya Langsung sujud Udah selesai sujud langsung ke atas lagi Masya Allah Pertama saya pikir kok sholat subuh jadi tiga rakaat atau oh, bukan. Jadi kalau menemukan ayat-ayat seperti ini langsung sujud itu ya sujud. Sujud sajadah, sholat sajadah. Ingat itu ya kalau subuh hari Jumat biasanya dibaca ini. Jangan lupa insya Allah hari Sabtu tanggal 3 November jam 9 sampai jam 12.30 biasanya ya di auditorium Merdeka Manis tempat kita pengajian insya Allah. Jadi hadir pengajian pertama sekaligus halal bihalal silaturahmi sudah lama kita ngejumpa ya. Uh, kemudian untuk pengajian yang hari Rabu dan hari Minggu. Mohon maaf belum mulai karena ini lagi menyusun waktu, strategi waktunya ya. Mengingat sekarang tadarusnya kan jam 4 sore. Jadi kalau eh, Rabu kepepet banget waktunya ya nanti. Hanya saja kami sampaikan untuk yang baru monitor. Jadi tadarus kita dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 5 sore, jam 16 sampai 17. Sabtu dan Minggu ya malam Senin, malam Minggu, malam Senin itu Ba'da sholat maghrib InsyaAllah ya Baik Ya dicoba kembali di 85904785 Untuk ibu dan bapak yang juga ingin ikut taklim Di Bidakara, di Pancoran Lebih dekat juga silahkan Pokoknya banyak ya di Pancoran, di Bidakara, di Taklim nanti, di Sekretariat Majelis Taklim insya Allah. Jadi banyak sebetulnya kegiatan kita. Baik. Masih, masih Ibu dikecilkan radionya. Ya, silakan. Halo. Mhm. Iya, -hmm. Mbak Jamilah radionya dikecilkan ya. Oke, silakan. Baik, kami berikan kesempatan kembali. Di surat masih surat ke-76. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Lilis. Lilis. Ya. Di mana, Lis? Cibinong. Cibinong sudah kelas C, sudah bisa baca? Insya Allah. Baik, silahkan. Kalau belum sudah bisa ya. Surat ke berapa? Surat ke... Surat ke? 70? 76. Nah, nah surat apa? Surat Al-Insan. Al-Insan atau Ad-Dahar ya? Iya. Iya. Ayat ke? Satu. Ya, silakan. Ayat eh, ke satu. Mm -mm. Dari Diulang awal. Ya? lagi, di awal lagi. Hal ada alal insan bukan surat al insan memang tentang manusia tapi di sini surat ad dahar ya ad-dahri hmm. Silahkan A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Hal ata alal insani hinum minat minad Masuk Minat dahri lam takun Lam is titiknya di mana? Titiknya di bawah itu ya Lam yakun Lam yakun syai'am madhu Oh. Jangan dikolok-kolokkan. Itu bukan dal. Zal. Mal. Mal. Lidahnya kayak digigit. Mal. Kuro. Mal. Mal. Kuro. Napasnya jangan dekat dengan teleponnya. Hmm. Jauhan sih. Itu Inna. Inna khol. Inna. Inna kholaknal insana min nutfatin amsyah. Amsyah. Hmm, itu bukan haji, mana ada titiknya. Terus? Nabtali faj'alna usami'an basira Inna hadainahu husabila imma syakira wa Yes, pendek Wanya wa imma Imma syakira wa imma kafura wa imma kafura, inna a'tadna nalil kafirin salasila pendek kan ada ada sukunnya tuh salasila wa aglalau wa sa'iro ya dari ulang dari lil kafirin aja wa aglala wa sa'ira Innal abro Iya, iya, abror Innal abrar Yashrabu min Ya, ifa Kana mizah Juhaka kafura. Sudah boleh nyoba lagi nanti ya. ya. Banyak belajar ini kan terus turun nih. Ya. Sekarang sudah tadahar, nanti terus turun turun turun. Diulang dulu sebelum masuk ya. Ya. Uh -uh. Terima kasih Lilis. Ya. Hey. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh nyoba Mas silahkan ya. Oh, jadi ada semangat. Masa saya kelas A melulu pengen dong kelas B belajar. Masa saya kelas B pengen nyoba ke kelas C boleh gitu ya. Kalau saya bilang, oh udah bisa di kelas C, sudah gitu wah masa saya kelas C doang saya pengen dong kayak Bu Hendra lancar kayak Bu Nur lancar tajwidnya boleh gitu hidup ini harus dinamis gitu harus ada perubahan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Boleh masuk lagi nggak Pak? Oh kan udah kemarin <laughs> Iya Ini iya. mau nanya uh-huh. Apa tuh Kalau uh, eh, ngelepon ke Bapak yang 47 berapa itu Kok gak nyambung-nyambung ya Pak? Ah Ya Nyambung. Oh, Nyambung tapi dimatiin ya? Bukan dimatiin, sayanya nggak di tempat oh, begitu. Gitu. Makanya ke handphone aja. Oh. Banyak ngaji di luar masalahnya, ya. Iya, ya. Oke. Okay. Yuk. Waalaikumsalam. Dicoba sih boleh aja ya di fleksi di tujuh puluh tujuh tujuh delapan empatnya tiga kali. Cepat jangan salah. tujuh puluh tujuh tujuh delapan empatnya tiga kali itu. Iya, kalau saya lagi di kamar, di depan komputer ya diangkat. Kalau enggak kan enggak dibawa itu ya. Biasanya kalau dibawa-bawa ntar jadi uh, ya kebanyakan telepon ya gitu ya. <laughs> Ngajinya enggak enggak ngajar-ngajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu?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 Inna inna khalaqnal nal jadi kosar kan ketemu alif lam komariah. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا Gundahnya masih kurang sedikit. Oh iya Jadi innya ditahan satu lagi. In إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن إنا هديناه السبيل إما إما, إما شاكرا وإما كفورا Inna In, innya ditahan dulu kan guna Nanya majai Inna a'tadna lil kafirina salasila wa awlalan wa sa'ira Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنظر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا Handphonenya diberdirikan. Sinyalnya agak pecah. Jadi pas suara kencang agak jauhkan sedikit. Teruskan. Inna. Inna. In, in, inna. Nah, teori hentak itu iya. gunanya di situ. Iya. Inna nakhafu min rabbina. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan kam tariqam tarira. فوقاهم الله شر ذلك اليوم يوم ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا وجن mhm. وجزاهم بما صبروا جنة وحرا خيرا متكئين فيها على الأرائك أرائك, أرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانئ ودانية. عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا Sayang teleponnya jelek ya. Iya, Pak Ustadz. <laughs> Eh, itu nya barangkali letaknya ya, lain kali Iya. letak. Mm-mm. Terima kasih Pak Eh, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya sinyalnya ya. Mungkin pindah ruangan itu kadang-kadang emang handphone begitu. Kenapa nggak pakai telepon rumah aja? Susah ya. <laughs> Baik. Kita ulang kembali di surat ad dahar surat ke-76 ayat 1. Jadi itu ya, untuk kelas C ini biar ada hasil gitu ya. Jadi kita tadi harusnya diulang-ulang gitu, biar jadi ilmu. Setelah ini juz 29, juz 30 lancar, insya Allah surat apa aja dibaca mudah. Saya yakin, yakin pokoknya kalau ini udah bagus, dari 29 sampai 30 ini bagus, Gak ada masalah. Surat lain mah sama saja begitu. Oh itu saya kalau baca surat Al-Baqarah kok lancar. Iya karena mudah di situ mah ya. Surat Al-Baqarah mau semua orang juga bisa gitu ya. Tapi surat-surat pendek ini, masya Allah, uh, karena banyak tasir, udah pendek bacaannya begitu. Baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustadz Dengan siapa ini? Selamat Tadi penasaran, Pak Ustadz ya Coba Kan kemarin sudah masuk atuh Yang hari apa tuh? Ah, ah, iya, nanti Senin lagi ya Oh Senin lagi? Oh iya atuh, kasihan yang lain iya. Yang lain juga mau masuk Baik, di 85-90-47-85 yang lainnya ya Kami berikan kesempatan Jadi se sementara sepekan sekali jatahnya Ah ingin sering ya datang ke talim ya Hari Sabtu ada hari Minggu, hari Rabu, hari Senin, hari Kamis penuh ya pada kegiatan. Senin sama Kamis di Bidakara. Boleh masuk ya itu, Masya Allah. Mau memberikan kesempatan untuk yang mau belajar. Pada zuhur, Senin dan Kamis, Insya Allah ya di sana. Di Masjid Ulil Albab, lantai dasar-dasar dua kalau nggak salah di sana. Pokoknya tanya aja Ulil Albab ya di situ. Pokoknya boleh di situ. Hmm, setelah sholat zuhur, tayang langsung ngaji, itu ya. Eh, Selasa, Senin sama Kamis. Uh, Rabunya ditaklim, itu minggunya juga, Sabtunya. Cuma Rabu dan Minggu mohon maaf untuk sementara lagi penyesuaian waktunya dulu ini ya. Yang Sabtu ini mulai masuk, insya Allah Sabtu ini tanggal 3 November. Sekalian dengan halal bihalal katanya ya. Itu ada yang mau bawa sesuatu buat sendirinya silahkan, ya kan habis ngaji itu suka lapar, buat sendiri aja gitu ya. Jangan sampai jauh-jauh ke warung sekarang kan harga harganya juga mahal ya makan sekarang, masya Allah. Dulu mah tiga empat ribu lima ribu sekarang tujuh ribu, masya Allah ya sekali makan. lapar iya mas Bang lapar. Assalamualaikum. ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ibu Darwarni. Ibu Darwarni di mana? Di Kelapa Dua. Kelapa Dua. Sudah kelas C belum? Ah, baru mau belajar. Baru mau belajar. Udah bisa bacanya belum? Ya, nyoba. Nyoba boleh. Oh, Ustaz, ya. Kalau belum, mohon maaf ya, diturunin nanti ke kelas B masuknya. Ya, ya. Sok silakan mau nyoba mau boleh. Iya. Himinash gitu shinnya. Shin lepas, biar lepas. A'udhu billahi syaitanir rajim. Nggak usah takut, nyoba-nyoba aja. Ya, Iya, Pak Ustaz. Mhm. A'udhu billahi minas Himinash. Mir, oh belum kelas ya ibu Tahunnya juga belum bagus, belum lancar Nanti ibu nyimak dulu ya Nanti di kelas D aja Ya, mohon maaf, baik ibu Ya, nggak apa-apa, yang penting silaturahmi dulu ya nah, Jadi kalau belum, ya kan uh, kata Mas Ipang harus adil dong Iya, adil itu menempatkan sesuatu pada porsinya Mas Ipang punya anak dua, satu di SMP, satu di perguruan tinggi Tentu uang jajannya lain dong. Orang perguruan tinggi 10 ribu, yang SMP ya 2 ribu gitu. Adil tuh bukan harus sama. Tapi lain kalau nanti ke <laughs> dalam kemasyarakatan. Kok gaji dewan sekian itu kena itu ya, lah, bahasannya lain lagi. <laughs> Ya Pak Pak ini ya Pak Fauzan senyum kalau dengar itu. Ya kadang-kadang kan kenapa teroris terjadi ini terjadi kata Pak Din Samsudin itu ya mm, dari Majelis Ulama Indonesia adanya ketimpangan, adanya ketidakadilan di masyarakat terhadap masyarakat Islam. Masyarakat dunia menilai Islam ini ini, ini gitu kan jadinya. Jadi itulah muncul ekstrem ekstrem yang seharusnya sih memang tidak ada karena gejolak-gejolak yang tertekan itu kan ini Din, Din Samsudin bukan saya yang bicara jadi adanya adanya apa ya penekanan-penekanan itu ya sehingga muncul kan kalau ditekan itu kayak air itu kalau ditekan akhirnya mencuat shoot gitu kan dia mau berjihad apa saja gitu walaupun caranya jihad bunuh diri tidak diperkenankan dalam Islam gitu ya jadi Islam bagikan tawon tawon itu kalau nggak diganggu kita nggak boleh ganggu orang tapi kalau tawon udah diganggu jangan harap dikejar kemanapun itu kan Islam itu asyiddau al kufar orang orang Islam itu keras terhadap orang kufur kafir rohama ubainahum tapi ada ada caranya, ada porsinya gitu ya. Kita ada kajian khusus. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Bu Nani Pak Ustaz. Bu Nani di mana? Di Pedak. Cipedak. Cipedak. Silakan Bu Nani. Surat ya. keberapa? Surat eh, uh, 76. Ayat? Ayat 1. Ya, silakan. Surat ad dahar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Yang semangat ya bacanya ya Jadi saya jadi ngantuk Nyanyi halo-halo Bandung Beatnya beat Bengawan Solo jadi ngantuk بالله billahi الشيطان rajim. Semangat begitu. بالله billahi الشيطان rajim. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا eh sami'a basira فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا Imma syakiran wa imma kafura. Gunanya ditahan. إما شاكرا وإما Inna a'tadna lil kafirina salasila ag Wa wa al Wa la wa sa'ira Ainnya dilatih ya Ya Inna ar ar Nah itu latihan nyentak, latihan hari Sabtu tahsin itu itu ya. untuk gunanya ke situ, bukan atadnya. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار بش Hei, hei, Eh, hei, ya, hei, hei. Rabb. Titiknya dua. إن الأبرار tara yashrabuna min min ka'sin kana mi- Mizanjuha mizajuha kafur kafura عينا يشرب بها عباد عباد Allahi Banyak baca ya. Nanti ya. masuk lagi. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Terima kasih Pak Baik, diulang-ulang aja terus. Kan pepatah Allah bisa karena biasa. Ibu Nani mah alhamdulillah sudah bisa kena Coba kita ke kampung deh main. Di kampung itu orang-orang tuh kadang-kadang pintar baca doanya panjang-panjang. Tapi dia nggak bisa baca. Kok bisa ya? Karena sering gitu dawam. Sering apa? Habis sholat maghrib itu dia wirid terus. Coba tanya, Pak tulisin dong wiridnya. <laughs> Nggak bisa. Atau ini baca? Nggak bisa. Ada sih yang bisa ya. Jadi intinya memberikan pengertian bahwa Allah bisa karena biasa. Ah, bukan hanya Allah bisa saja kita dengan ilmunya juga. Makanya datang ke taklim ya Sabtu besok. Insya Allah. yang Rabu yang Minggu mm, mohon maaf belum mulai ya. Nanti ada penyesuaian waktu dulu. Hmm. Baik, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Sofi, Pak. Ibu Sofi, udah kelasnya iya. belum? Insya Allah ya. Baik, silakan. Surat? 76. Ayat? ayat 1. Ayat 1, silahkan ya. Itu syarat masuk harus tahu ayatnya untuk kasih tahu yang lain. Yuk, silakan. Oh, iya. mobil. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين حين بعد حين بعد ما هل أدى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمساج نبتليه فجعلناه Tes. سميعا Jangan ngambil nafas di tengah haram. Tahu haram? Haram bukan haram makan babi. Terlarang ya. Istilah tajwid haram. terlarang. Jadi nggak boleh ngambil nafas. banjal nggak boleh. Makanya tadi kenapa nggak berhenti di amsaj gitu. Berarti di situ jadi enak. Tinggal nulisin dari nabdali. ya ulang dari nabdali. Terus pajaan kan pojo. Jangan pojo, pajak aja. ya dari nabdali. Nabdali. ya Dari ulang ya Pak. Dari nabdalihi aja. Oh, nabdalihi faj'al ah, waktunya udah mau habis. Nabdalihi faj'al. Bukan faj'al nah Bu. Paja'alna. Bukan pajo'olna, pajo'ol. Bukan, paja'al. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sayang waktunya nanti Ibu masuk lagi ya hari apa tuh? Dua hari setelah ini. Iya. Hari Jumat. Kasih, hmm, Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya diulang-ulang terus. Saya kan baru kelas B. Ya, boleh-boleh aja ngulang-ulang terus makanya baca kan tadi Allah bisa karena biasa yakin insya Allah jadi nanti Allah memberikan hidayah tapi yang sering aja dibaca terus diulang-ulang setiap kesulitan pasti ada kemudahan setiap orang yang belajar sungguh-sungguh pasti ada jalan terima kasih untuk informasi silahkan hubungi 7077 84 nya 3 kali 7077 8444 atau di 0812